<clears throat> Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufiknya pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan mempelajari tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua yakni tentang al-qawaid al-fiqhiyah dan e, dengan senang hati ya, kita akan mempelajari sebuah buku yang e, ditulis oleh Al-Ustadz Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf tentang Al-Qawaidul Fikhiyah yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami di mana buku ini seperti apa yang dikatakan oleh penulisnya <clears throat> eh, disusun di susun sedemikian rupa untuk mm, orang-orang yang baru dalam memahami eh, ilmu ini yakni tentang qawaid al-fikhiyah dan tentunya para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan uh, <clears throat> kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan di siang hari ini ya kita minta pada Allah ilmu yang bermanfaat kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala pahalanya mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan di siang hari ini ya di kesempatan ini e, dicatat sebagai amalan yang sebagai amalan ibadah di akhirat kelak baik untuk penulisnya baik yang membacakan dan bagi yang e, menyaksikan dan mendengar acara e, yang mulia ini <clears throat> para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini ilmu yang Eh, sangat penting sekali untuk kita pelajari. <clears throat> Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada diri saya tentunya dan kepada pemirsa juga para pendengar marilah kita perbaiki niat kita kita islah ya kita perbaiki niat-niat kita dalam menuntut ilmu ini kita berusaha tunjukkan amalan kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan dari hambanya melainkan apabila dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka memurnikan ketaatan hanya kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan tujuan dan maksud dari menuntut ilmu ini Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> sebelum kita membahas ilmu-ilmu yang ada dalam buku ini alangkah baiknya kita membahas mukaddimah dari apa yang ditulis oleh penulis eh, buku ini hafizahullah taala di mana dalam mukaddimah ini kita akan mendapati faedah-faedah yang sangat bermanfaat yang sangat sayang sekali kalau kita loncat <clears throat> yang dengan kita membaca mukaddimah sebuah buku atau sebuah kitab kita akan mengerti eh, minimalnya maksud dari tulisnya buku ini kemudian juga tentang faedah-faedah secara global yang ada dalam buku ini. Sehingga dengan ini kita akan semakin semangat untuk membahas kitab tersebut atau buku tersebut. Di dalam uh, buku ini saya gunakan cetakan yang ketiga, ya. Saya gunakan cetakan yang ketiga di bulan Rabiul Akhir tahun 1433 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 2012 Masehi. <clears throat> Di dalam mukaddimah penulis hafizahullah taala menyebutkan uh, khutbatul yang sudah diterjemahkan. Kemudian uh, <clears throat> setelah itu di mukaddimah ini dikatakan ya setelah amma ba'du di paragraf yang ketiga <clears throat> penulis hafizahullah taala berkata bahwa kalau kita menelaah dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama ya di ulama nulis banyak kitab kemudian kalau kita lihat mukaddimahnya ya, eh, banyak di antara ulama ya yang mengatakan bahwa kemuliaan suatu ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang akan diketahui dengan ilmu tersebut. Ya. Sekali lagi, bahwa ke ke kemuliaan sebuah ilmu akan e, diketahui atau tergantung dengan kemuliaan apa yang diketahui dengan ilmu tersebut. Ya. Kemudian dengan ini <clears throat> maka kata beliau ilmu syar'i ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia saya lagi ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia kenapa demikian ya jawabannya adalah karena dengan ilmu syar'i tersebut kita ya akan mengetahui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengetahui syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di mana <clears throat> eh, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang agung, yang um, mulia ya. E, tidak kita ketahui keindahannya ya. Tidak kita ketahui keagungannya ya kecuali dengan mempelajari ilmu yang mengantarkan kita kepada ilmu syariat tersebut ya kita tidak mengenal apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kecuali, kita mempelajari ilmu yang menghantarkan ke sana ya oleh karena itu di sini penulis berkata <clears throat> saya akan bacakan sesuai dengan lafaznya ya beliau berkata dengan ini maka ilmu syar'i adalah ilmu yang paling mulia karena dengannya akan diketahui syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengannya akan diketahui ibadah yang benar yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi dengan ilmu syariat kita akan mengetahui tata cara ibadah yang benar. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh uh, Allah Subhanahu wa taala <clears throat> bukan untuk main-main belaka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang hal itu. memperingatkan tentang prasangka kita yang buruk, prasangka manusia yang jelek. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un afahasibtum apakah kalian mengira apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha bahwa kami ciptakan kalian itu abath main-main ya tidak sungguh-sungguh wa annakum ilaina la dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami ya jadi ini prasangka yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala tegur dengannya dalam ayat yang mulia ini karena banyak di antara kita yang menyangka atau ber, eh, berprasangka dalam hatinya bahwa dia hidup di atas muka bumi ini untuk main-main belaka sekali-kali tidak Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Az-Zariyat dalam e, buku ini yang disebutkan bahwa tujuan dari diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi e, kita semua ya saya dan antum semua adalah manusia-manusia yang kita yakin Allah telah menciptakan kita. Ya. Dan kita pun harus meyakini, harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk sebuah tujuan yang agung, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman berikutnya di, masih di mukaddimah ya. Penulis buku ini berkata, hafizahullah taala setelah uh, setelah itu kata beliau ketahuilah barakallahu fikum bahwa jika pokok dari keselamatan seorang hamba tidak akan dia dapatkan kecuali dengan il dengan murninya tauhid dan bebasnya dari polusi syirik maka kesempurnaan keselamatan tidak akan diraih melainkan dengan kemurnian ibadah dan bebasnya dari bid'ah. Jika yang jika yang masalah yang pertama diketahui dengan mempelajari ilmu tauhid, maka masalah yang kedua maka diketahui dengan ilmu fikih. Ini sangat betul sekali. <clears throat> Dalam e, dua paragraf ini, e, penulis berkata bahwa pokok dari keselamatan hamba-hamba adalah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dalam membebaskan diri mereka dari kesyirikan. Ya. Tauhid sangat penting sekali karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya agar bertauhid kepada Allah. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus para rasulnya, ya, Allah turunkan kitab-kitabnya Allah utus para rasulnya ya, dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam rangka agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Karena dosa e, syirik ini sangatlah besar oleh karena itu, seseorang yang berbuat kesyirikan, kemudian dia meninggal, dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat di dunia di akhirat dan di akhirat. Di akhirat Allah masukkan dalam nar api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa malil zalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka wa malizzalimin min ansar tidak ada penolong bagi orang yang zalim kata Allah Subhanahu wa taala adapun orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan syirik maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Makna kezaliman di sini dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahumul amnu." Mereka akan mendapatkan keamanan. Wa muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang selamat atau pokok keselamatan seorang hamba adalah ketika mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala uh, sekali lagi pokok keselamatan hamba-hamba Allah adalah ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka jauh dari perbuatan kesyirikan. Kemudian ini dipelajari dalam ilmu tauhid tentunya. Kemudian penulis menyebutkan hafizahullah taala bahwa kesempurnaan dari keselamatan hamba itu ketika uh, mereka ya jauh menjauhkan diri mereka dalam masalah bid'ah dan disebutkan ya eh, kesempurnaan keselamatan itu tidak diraih melainkan dengan kemurnian ibadah jadi ibadahnya murni ya dalam beribadah hanya mencontoh Rasulullah SAW. jauh dari polusi eh, bid'ah Nah, yang kedua ini dalam e, disiplin ilmu itu dipelajarinya lewat ilmu fikih. Lewat ilmu fikih. Ya. Dan ilmu fikih sebagaimana disebut oleh penulis memiliki keutamaan yang banyak sekali yang penulis katakan ya keutamaan, keutamaan yang eh, yang lainnya yang tidak bisa digambarkan kata beliau dengan rangkaian kata-kata di lembaran kertas ini. Tapi beliau sebutkan di antara keutamaan e, ilmu fikih, ya, ilmu yang sangat agung ini adalah di antaranya ya, dengannya diketahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar mulai dari cara tohara bagaimana cara bersuci <clears throat> ya dengan wudu Eh, cara berwudu, cara tayamum, cara mandi, ya. Dan seterusnya. Kemudian juga dengan fikih eh, kita mengetahui bagaimana solat yang benar, solat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dengan fikih tahu bagaimana cara zakat yang benar, kemudian puasa yang benar, haji yang benar dan yang lainnya. Ya. Nah ini. Jadi dengan kita belajar fikih, <clears throat> kita mengangkat diri kita dari kebodohan. Eh, supaya tidak menjadi orang yang awam. Ya, karena awam itu ya, eh, eh, eh, adalah baik itu awam kampung atau awam kampus ya saya meminjam istilahnya Ustaz Yazid bahwa awam itu walaupun wala, awam itu tetap awam walaupun awam itu hidupnya di kampung ya atau hidupnya di kampus ada awam kampung ada awam kampus ya nah ini karena sebagian orang mengira kalau belajar sudah di sebuah apa namanya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang bukan belajar Islam ya bukan bukan belajar syariat sudah mencapai gelar S1, S2, S3 ya, hidupnya di kampus ya. kemudian banyak sekali orang ya umum memandang wah oh, ini orang pintar nih hebat kan itu ya sehingga ketika berbicara masalah din ya, didengar padahal apa padahal Uh, dia misalkan belum tahu tentang sholat, belum tahu tentang toharob, belum tahu tentang masalah uh, zakat, belum tahu tentang masalah haji dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa awam itu ketika awam tentang masalah agama, ya masalah agama, ya. ya banyak orang yang belajar ya di antara kita belajar ilmu ilmu dunia sudah sampai tingkatan S1, S2, S3 kan gitu tapi tata cara berwudu nggak ngerti tata cara berwudu ya kemudian bagaimana mandi besar yang benar kan gitu bahkan kita jumpai ada orang sudah ya, menikah belum tahu bagaimana tata cara mandi yang benar yang mandi wajib saya maksud ya ini ter, ini disebut awam ya dan awam kampus ya taib <clears throat> kemudian beliau berkata bahwa dengan dengan ilmu fikih ini dikibarkan bendera Islam dan itu diketahui dengan fikih yang namanya fikih jihad kita kenal tentang masalah jizyah kenal juga masalah fai dan lainnya itu dipelajari dalam ilmu fikih kemudian dengan ilmu ini juga diketahui bagaimana cara mencari rizki yang halal dan menghindari rizki yang haram ya dan hal itu juga dipelajari dalam ilmu fikih, dalam fikih muamalat. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu fikih diketahui bagaimana cara membangun e, bahtera keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah kata orangnya sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, ini bagaimana? Karena ada aturan-aturannya dan itu dipelajari di fikih. Ya dipelajari bagaimana hak-hak suami atas istrinya begitu juga hak-hak istri atas suaminya kemudian juga dipelajari tentang hak-hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anaknya dan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya ya yang dengan ini maka sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang uh, sakinah yang penuh dengan ketenangan penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan eh, rahmat ya keluarga yang penuh dengan keharmonisan nah, ini dipelajari di di fikih juga kemudian juga dengan ilmu fikih ya diketahui bagaimana harta seseorang akan dibagi sepeninggalnya dan nah, ini dibahas dalam ilmu mawaris dan ini ada dalam ilmu fikih juga ya uh, kemudian dengan ilmu fikih juga akan diketahui eh, balasan bagi orang yang berbuat kriminal ya kemudian eh, orang-orang yang jahat ya orang-orang yang berbuat kriminal di dunia ini ada ya hukumannya dan ini dalam masalah jinayat ya <clears throat> seperti misalkan mencuri atau membunuh ya apa hukumannya ya dalam eh, Islam ya ini disebut dalam dalam ilmu fikih. Ya, jadi sangat sangat luas sekali tentang ilmu fikih ini. Ya. <clears throat> Kemudian para pemirsa dan para pendengar uh, roja yang Allah muliakan. Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu fikih ini, <clears throat> beliau akan menyebutkan mukadimah atau uh, perkataan ya yang dengannya kita mengetahui tentang uh, keutamaan dari ilmu yang akan kita bahas yakni ilmu kuwait fikhiyah ya beliau katakan di sini namun tatkala masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang jadi masalah fikih ini masalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan eh, zaman sedangkan nas Al-Qur'an dan nas eh, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terputus, ya terputus dengan meninggalnya, ya, dengan wafatnya Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam dan kita maklum bahwa e, karena terputus maka terbatas nas Al-Quran terbatas, nas hadis pun terbatas. Jadi perlu diketahui dan perlu dicamkan bahwa maknanya bukan lah terbatas tidak bisa e, mencakup semua yang ada. Tidak. Karena e, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya ini memberikan e, pengetahuan yang luas kepada kita. Ya. E, kita lihat kembali ke sini <clears throat> bahwa nas-nas Al-Qur'an dan hadis atau sunnah yang sahiha yang menjadi dasar daripada masalah fikih ya terbatas sekali lagi terbatas adapun masalah-masalah fikih terus berkembang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya kan buktinya misalkan di zaman nabi kan nggak ada namanya uh, telepon tidak ada mikrofon ya itu kan kemudian eh, sekarang juga mm, ilmu kedokteran berkembang pesat ada bayi tabung ya itu kan butuh butuh uh, hukum ya butuh hukum apa hukumnya tentang eh, masalah-masalah uh, yang terus berkembang sekarang ini ya dan uh, karena masalah ini karena masalah ini maka ulama ya ulama yaitu dengan dengan gigihnya dan terus ya mereka e, berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah ya, merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang dengannya bisa digunakan untuk sepanjang masa sepanjang masa ya sampai tentang masalah-masalah yang eh, belum pernah ada di zaman Nabi SAW seperti yang saya sebutkan tadi ya, banyak hal tentang masalah-masalah yang eh, tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaidah dasarnya itu sudah ada dalam Al-Quran dan nas-nas eh, eh, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwa di antara keutamaan eh, Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasallam, ya, adalah diberi jawami' al-kalim. Ya, karena Nabi SAW bersabda, uti itu jawami' al-kalim. Aku diberi di, diberi anugerah dengan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim adalah uh, lafaz yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, Nabi kita yang kita cintai saw Ini lafaz-lafaznya singkat, tapi maknanya sangat luas sekali. ini ya seperti yang Rasul sabdakan misalkan la dharara wala dirar la dharara wala dirar tidak boleh memudaratkan diri atau memudaratkan orang lain ya ini lafaz hadis singkat keluar dari lisan Rasulullah SAW tapi memiliki makna yang sangat luas ya mencakup permasalahan yang sangat banyak kembali dalam hadis ini ya oleh karena itu nanti Eh, kita akan tahu bagaimana ya bagaimana uh, keindahan dari ilmu yang akan kita pelajari ini. <clears throat> nah, saya akan bacakan nas dari perkataan penulis Hafizahullah taala di sini tentang uh, masalah ini. Beliau berkata, namun tatkala masalah fikih adalah masalah yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman sedangkan nas Al-Qur'an dan sunnah sahiha yang menjadi eh, dasar dari hukum eh, masalah fikih ini terbatas karena keduanya terputus dan tidak berkembang lagi dengan wafatnya Rasulullah SAW. ya sedangkan sudah dimaklumi bersama bahwa sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mengiringi sesuatu yang tidak terbatas dan yang selalu bisa e, berkembang maka kata beliau para ulama berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari kedua wahyu tersebut untuk bisa digunakan sepanjang masa sampai pun terhadap masalah-masalah yang belum pernah ada wujudnya pada zaman turunnya wahyu. Ya. Ini eh, tentang mukaddimah yang dengannya kita mengetahui ya, pentingnya kita memahami kaidah-kaidah fikih ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kaidah ini terbagi menjadi dua macam. Kaidah ini terbagi menjadi dua macam. E, yang pertama kaidah yang berhubungan dengan dalil, ya, terutama tentang tarokid lugawiyahnya, tarokid susunan-susunan bahasa yang ada pada dalil tersebut, ya. Jadi tentang bagaimana cara memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil, ya, yang mana e, ilmu ini disebut dengan istilah ilmu usul fikih ya kemudian yang kedua kaidah yang berhubungan langsung dengan amal perbuatan hamba jadi kaidah yang berhubungan langsung dengan dalil itu usul fikih kemudian ada kaidah yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba ya dan yang ini disebut dengan ilmu kuaid fikhiyah ilmu kuaid fikhiyah kaidah-kaidah fikih tentang kaidah-kaidah uh, eh, fikih. Maka dari sini ya para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui tentang eh, pentingnya belajar kaidah-kaidah fikih ini. Ya. Oleh karena itu eh, di sini juga beliau sebutkan tentang perkataan ulama ya. Beliau sebutkan satu ulama yakni Al-Imam Al-Qarrafi karena perlu diketahui bahwa sebenarnya banyak perkataan ulama yang e, memberikan e, keterangan kepada kita tentang pentingnya ilmu ini tentang pentingnya ilmu kaidah fikih ya tetapi sekali lagi karena buku ini ya buku yang eh, sengaja penulis tulis dengan ringkas untuk orang-orang yang masih pemula dalam memahami kaidah-kaidah fikih maka beliau ya, penulis hafizahullah taala sengaja untuk meringkas sedemikian rupa ya meringkas sedemikian rupa baik <clears throat> beliau menyebutkan tentang perkataan al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala al-Imam Al-Qarafi ya e, pernah berkata kata beliau barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut. Ini tentang keutamaan kaidah fikhiyah. Ya. Dan e, perkataan al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala, Imam Qurrafi adalah e, nama aslinya e, Ahmad bin e, siapa? Ahmad e, bin Abdurrahman As-Sunhaji. Ahmad bin Abdurrahman uh, Haji rahimahullahu taala. Dia masyhur disebut dengan al-Imam Al-Qarafi. Ya, kunyahnya namanya Abu Abbas, Abu Abbas. Beliau wafat tahun eh, uh, 684 Hijriah. Beliau termasuk uh, ahad a'lamil Malikiyah. Ya, salah satu ulamanya mazhab Maliki, ya. Salah satu ulama mazhab Maliki dan beliau adalah orang yang alim ya tulisan-tulisan beliau menunjukkan tentang kealiman beliau dalam masalah ini di antara apa yang beliau tulis adalah kitab uh, uh, Anwaul Buruq fi Anwail Furuq yang ter yang terkenal dengan kitab Al Furuq ya kitab Al Furuq dan uh, penulis hafizahullah taala menukil dari kitab Al Furuq di sini tentang perkataan al-Imam Al-Qurrafi uh, rahimahullahu taala. Di mana al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala berkata, "Man dhabata al-fiqha bi qawaidihi istaghna an hifzi akthar al-juz'iyat lindirajiha fil kulliyat." Ya, ini kata beliau, "Man dhabata al-fiqha bi qawaidihi istighna an hifdi aktsaril juz'iyat indirajiha fil kulliyat ya artinya barang siapa yang menguasai fikih sekali lagi barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaedah-kaedahnya ya maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya sekali lagi barang siapa yang menguasai eh, fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman dari kaidah tersebut. Ini perkataan beliau ya. Di <clears throat> eh, eh, sekali lagi bahwa ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat penting buat para penuntut ilmu dan eh, saya akan bacakan para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang Allah muliakan eh, dua perkataan dari dua ulama ya tentang pentingnya kaidah fikih di antara adalah perkataan Syekhul Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di mana beliau berkata ma'rifatu al-qawaidi min aqwal asbabi litashilil ilmi wa fahmihi wa hifdhihi لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع lihat beliau berkata bahwa mengenal kaedah-kaedah fikih mengenal kaidah-kaidah adalah merupakan sebab yang paling kuat untuk memudahkan ilmu, untuk memudahkan ilmu, ya, untuk memahaminya dan untuk menghafalkannya. Karena apa? Karena kaidah-kaidah tersebut mencakup masalah-masalah yang bermacam-macam dengan perkataan yang ringkas. Dengan perkataan yang ringkas bikalamin jami kalaman perkataan yang ringkas yang mencakup makna yang sangat luas ya jadi satu kaidah satu misalnya satu kaidah mencakup banyak masalah kemudian kita lihat perkataan Syekhul Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata wa'lam anna min ahammi ma yakun li talibil ilmi an ya'rifal qawaida wal usul. Beliau berkata, ketahuilah bahwa sesuatu yang paling penting bagi talibul ilmi, bagi penuntut ilmu adalah dia hendaknya mengetahui kaedah-kaedah dan usul. Kaedah-kaedah dan usul. Kenapa? Beliau berkata li'annaha hiya allati tajma'u lahu al-'ilm. Karena kaedah-kaedah tersebut dan usul tersebut dialah yang akan mengumpulkan ilmu untuknya. Eh? Amma ma'rifatu al-masaili mufradah. Adapun ya, mengenal permasalahan-permasalahan dengan eh, sendiri-sendiri, eh, ya, sub-sub permasalahan, ya. Kata beliau, "Fahadhihi la tanfa'u illa qalila." Ini tidak akan bermanfaat kecuali sedikit. Ya. Dimana Kata beliau, li'annahu sar'an ma yansahu al-mar'u thumma la yantafi'u bihi. Karena kalau kita belajar permasalahan satu ini, permasalahan ini, permasalahan ini ya, permasalahan yang cabang-cabang yang bermacam-macam, tidak mengenal kaidahnya, permasalahan-permasalahan itu akan cepat lupa. Akan cepat lupa dari seseorang, kemudian dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ya Kemudian Syekh berkata, Syekh Muhammad SAW berkata, "Lakin jika kana indahu qawa'idu yabni 'alaiha furu'a hadhihi al-qawa'id hasala 'ala khairin kathir. Akan tetapi kata beliau, apabila dia memiliki kaidah-kaidah yang dia bangun di atasnya cabang-cabang dari kaidah-kaidah yang yang dia miliki ini, dia akan mendapatkan uh, kebaikan yang banyak. Ya. Walihada yuqal oleh karena itu kata beliau dikatakan man hurimal usul hurimal wusul. Siapa orangnya yang terharamkan dari mendapatkan kaedah-kaedah dasar maka dia tidak akan sampai ya eh, dalam mencapai atau tidak akan sampai menggapai ilmu. Kemudian beliau berkata, "Lidzalik oleh karena ini, oleh karena itu, ahussu al ilmi ala ma'rifatil usul wal qawaid. Aku ya memberikan dorongan semangat untuk para penuntut ilmu untuk mengetahui usul dan kaidah-kaidah. Karena hiya allati tunami mawahibahum wa tajma'u lahum syawaridal ilm. Karena dengan kaidah-kaidah dan usul ini ya bisa akan uh, <clears throat> mengembangkan, menumbuhkan um, mauhibah mereka dan juga akan mengumpulkan untuk mereka ilmu-ilmu yang eh, eh, ilmu-ilmu uh, yang bermacam-macam ya yang cabang-cabang dari ilmu kemudian dikumpulkan di bawah kaidah tersebut. Ini uh, dua perkataan dari perkataan ulama ya tentang pentingnya ilmu kuaid fikih selain apa yang Eh, disampaikan oleh al Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala. Sekali lagi al Imam Al-Qurrafi wafat pada tahun 684 dan beliau adalah seorang uh, alim dari ulama Malikiyah dan tulisan beliau menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat alim tentang masalah ini seperti yang tadi ya beliau menulis kitab Al-Furuq kemudian kitab Az-Zakhirah juga beliau nulis kitab Tankihul Fusul juga syarahnya ya tentang masalah ini. <clears throat> Baik. Kita kembali ke buku beliau. Uh, beliau berkata di sini, ini semua ya, menjadi salah satu bukti tentang kesempurnaan dari agama Islam kita ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina ya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada kepadamu nikmatku dan telah ku ridhoi Islam itu menjadi agama uh, bagimu nah ini mukaddimah ya yang sangat penting yang terus hendaknya kita uh, baca ya kita perhatikan kemudian setelah itu <clears throat> penulis hafizahullah taala berkata setelah beberapa lama menerjuni dunia ilmiah dan dakwah di bumi Nusantara ini ya maka semakin nampaklah betapa pentingnya ilmu kuwait fikih ini untuk dipelajari nah di sini beliau akan menyebutkan tentang sebab e, penulisan dari risalah ini jadi apa sebab penulisan dari risalah ini beliau berkata sebelumnya setelah beberapa lama menerjuni dunia ilmiah dan dunia dakwah di bumi Nusantara ini <clears throat> ya, semakin nampaklah betapa pentingnya ilmu kuaid fikhiyah. Nah, e, perlu diketahui para pemirsa e, Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, penulis adalah e, <clears throat> e, la uzaki 'ala ahada ya. Saya mengenal penulis buku ini sejak kita sama-sama kuliah di Libya di Mahad Al-Ulum ya al-Islamiyah wal Arabiyah bahkan satu uh, asrama dan satu hurufa ya dan uh, eh, ana lihat beliau adalah yang orang uh, rajin sekali dalam belajar ya dalam menuntut ilmu juga ketika kita kuliah ya di sela-sela kita kuliah ya kita juga uh, <clears throat> beliau semangat sekali untuk menimba ilmu di majelis-majelis yang diadakan di eh, Jakarta ya seperti ya, yang diadakan oleh dua guru kita Ustaz Yazid bin Al-Qadir Jawas kemudian Ustaz Abdul Hakim Abdad ya dan dari situ kita banyak mengambil faedah ya dari banyak ilmu baik secara langsung di majelis atau lewat uh, ngambil istifadah lewat eh, tulisan-tulisan uh, beliau atau beliau berdua atau uh, lewat telepon dan seterusnya dan e, dari sisi ini maka e, tidak diragukan lagi tentang apa yang ditulis di sini dan e, <clears throat> kemudian kita e, kembali ya ke buku ini di antara yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu kuwait fikih ini dipelajari ada dua hal yang disebut oleh penulis di sini ya. <clears throat> yang pertama tentang fenomena ya ini sebab yang pertama disebut dalam buku ini fenomena banyaknya orang yang tidak memahami kaidah-kaidah dasar dalam memahami fikih Islam ya yang mana padahal masalah ini kata beliau adalah selalu mereka dapatkan setiap harinya ya jadi banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham tentang kaidah-kaidah dasar yang setiap harinya kaum muslimin ini menghadapi masalah ini banyak muncul pertanyaan kata beliau seputar tentang masalah e, eh, berudu kemudian ragu-ragu ya ini diantaranya apakah ketika seseorang eh, berwudu kemudian ragu-ragu apakah e, sudah batal atau belum ya, sudah batal ataukah e, belum ya e, kemudian apakah dia wajib mengulangi wudunya ataukah tidak nah itu jadi setelah sudah wudu datang syak keraguan datang syak eh, keraguan. Ya. Nah, ini ini sering ditanyakan ya dan ini sering muncul di tengah-tengah kaum muslimin ya yang mana padahal ini adalah masalah yang sangat ringan sekali kalau kita mengetahui kaidah fikih ini ya orang yang yakin dengan sesuatu kemudian datang syak maka jangan sampai syak itu membatalkan yang sudah kita yakin di eh, bangun keyakinan itu ya kita membangun keyakinan ah saya sudah wudhu kemudian datang syak nih ya wudhu saya batal atau belum ya maka jawabannya belum batal karena masih syak nah kita mengetahuinya diantara dengan kaidah fikih di mana ada kaidah al yakinu la yazulu bisyak ya keyakinan itu tidak hilang dengan dengan apa dengan sebab keraguan dengan sebab keraguan kemudian eh, yang kedua ya banyaknya orang yang menggunakan sebuah kaidah fikihiyah bukan pada tempatnya. Banyaknya orang yang menggunakan kaidah fikih ini bukan pada tempatnya. Ini sebab juga penulisan dari penulisan buku ini. Jadi <clears throat> eh, tentang yang kedua ini, ini musibah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin tentunya ya. Banyak sekali orang yang bodoh tentang kaidah ini, ya um, menggunakan kaidah-kaidah ini tidak pada tempatnya. Sekali lagi, banyak orang yang jahil tentang kaidah-kaidah tapi menggunakan kaidah, dia pakai kaidah tapi salah, salah dalam menggunakan kaidahnya. Ya. Banyak sekali contohnya, di antara contohnya di sini disebutkan eh, ketika ada seseorang yang menambahi sebuah ibadah, dia tambah-tambah sebuah ibadah dengan cara yang tidak ada contohnya, lalu orang lain Hmm, yang datang melarangnya, melarang orang ini yang nambah-nambah ibadah, ya. E, kemudian orang yang dilarangnya itu bilang begini, tunjukkan kepada kami sebuah dalil yang melarangnya, ya. Karena pada dasarnya, lihat, pakai kaidah. Pada dasarnya, semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Allah Akbar. Ya. Ini sebuah contoh yang memang di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali ya bahkan penulis eh, saya ya pembicara itu pernah ini kejadian nyata di sebuah kota tertentu kita sholat asar kemudian setelah kita sholat asar datang salah satu anak muda yang itu sudah diustadkan di situ sudah diustadkan di situ kemudian dia sholat dia sholat habis ruku sami Allahu liman hamid apa yang dilakukan eh, bukannya sami Allahu liman kemudian baca rabbana walakal hamd dan eh, kembali lagi tangannya atau bersedekap apa yang dilakukan dia melakukan begini sami Allahu liman hamidah kemudian menengadahkan kedua tangannya sambil matanya menengadah ke atas ya dan ya, seperti itu dia melakukan hal ini nah, kemudian habis itu diusapkan ke mukanya habis itu dia sujud itu dilakukan dalam sholatnya saya melihat ini sebuah hal yang aneh tapi sangat menarik ya kan hal yang aneh tapi sangat menarik hal yang aneh tapi sangat menarik kemudian saya tunggu si fulan ini ya. setelah lama dan sepi tidak ada yang lihat ada yang mendengarkan saya bicara sama anak muda ini saya tanya fulan eh, apa yang anda lakukan tadi saya melihat Anda mengangkat kedua tangan setelah ruku. Um, bisa jadi saya dapat ilmu dari masalah ini. Ya, gitu. Saya tanya, itu sesuatu yang ada dasar atau tidak? Kan gitu. Ya. Jadi kan orang yang melakukan sesuatu kan mesti punya dalil. Ini adalah masalah ibadah. Ya. Dan terjadilah dialog antara kita sama anak muda ini, ya, yang intinya, yang intinya kesimpulannya dia tidak punya dasar dari apa yang dia lakukan mengangkat kedua tangannya setelah ruku kemudian berdoa kemudian mengusapkan e, kedua tangannya ya kan setelah itu kemudian e, saya sampaikan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad Barang siapa yang beramal dengan semua amalan tidak ada contoh dari kami tidak tidak ada contoh dari Rasul maka tertolak ya nah ini Kemudian juga saya katakan bahwa kalau misalkan uh, aturan agama Islam ini dikembalikan kepada kita semua, semua orang punya aturan sendiri-sendiri. Seribu orang, seribu aturan nanti, seribu amalan ibadah. Nah ini, nah, ini salah satu contoh bahwa di tengah-tengah masyarakat kita, ya itu ada bahkan banyak orang yang melakukan ibadah tapi ngarang-ngarang, ngarang-ngarang, ya menambah-nambah ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, di sini kasusnya ketika ditunjukkan bahwa eh, eh ketika ditegur orang tersebut mengatakan tunjukkan ya kepada kami sebuah dalil yang melarangnya. Karena pada dasarnya lihat kalimat pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. <laughs> ya. Ini kaidah kan? dia dia punya kaidah semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya sekali lagi orang ini yang melakukan bid'ah artinya menambah-nambah e, ibadah mengatakan semua itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya dia pakai dalil kaidah al-asya al-aslu fil asya al ibaha pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah ini kaidah benar kaidah ini benar ya tetapi dia salah menempatkan kaidah ya kaidah al aslu fil asyaibah al ibaha ini ada ya tapi sekali lagi orang ini salah menempatkan kaidah dan berapa banyak orang yang salah menempatkan kaidah. Oleh karena itu supaya kita mengetahui uh, apakah orang atau kita sendiri bahkan benar atau salah dalam menempatkan kaidah kita hendaknya belajar tentang kaidah fikhiyah ya yang ditulis oleh para ulama ya dan alhamdulillah eh, dalam kesempatan ini dan insyaallah kesempatan selanjutnya eh, kita menggunakan buku yang insyaallah eh, sebagaimana dikatakan oleh penulisnya sendiri ini untuk orang awam dan untuk pemula dalam memahami kaidah fikhiyah agar kita mengetahui setidaknya Eh, tentang apa yang ditulis oleh para ulama dan supaya kita tidak serampangan dalam menggunakan kaidah fikih ya sehingga eh, salah-salah eh, nanti sesat kita dan eh, seperti itu ya terus bagaimana eh, penjelasannya insyaallah kaidah ini akan ada dalam tempatnya ya al aslu fil asyaibah ini akan kita bahas pada tempatnya tentang ini sangat menarik kok ide ini hukum asal dalam segala sesuatu itu uh, uh, uh, uh, boleh ini uh, kita akan bahas pada tempatnya kemudian di halaman berikutnya penulis berkata Hampir sama dengan contoh ini adalah apa yang digembar gemborkan oleh sebagian kaum muslimin yang melegalkan demokrasi produk barat kafir yang kemudian mereka poles demikian rupa dan akhirnya mereka namakan dengan demokrasi islami ya Eh, padahal sudah sangat eh, nyata bagi yang mempunyai akal yang jernih kerusakan sistem ini dan bertentangannya dengan syariat Islam. Namun ketika mereka memasukinya mereka mengatakan bukankah itu? Nah, lihat pakai pakai kaidah fikihnya lagi. Bukankah itu cuma wasilah dan cara? Kan gitu. Bukankah itu cuma wasilah dan cara? Ini sarana saja kan gitu. Kan semuanya tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuan yang baik yaitu untuk berdakwah maka cara apapun akan menjadi baik. Lihat. Dia menggunakan kaidah al-wasailu laha ahkamu al-maqasid. Al-wasailu laha ahkamu al-maqasid. Ini juga cara menggunakan kaidah yang tidak tepat. Ya, ini juga contoh dari cara menggunakan kaidah yang tidak tepat karena beda antara Eh, demokrasi dengan aturan Islam tentunya ya. Baik, kemudian eh, <clears throat> di antara sebab menulis buku ini beliau eh, sebutkan di sini bahwa eh, awalnya beliau tulis tentang kaedah-kaedah fikih ini di majalah Al-Furqan ya. Di majalah Al-Furqan kita tahu majalah Al-Furqan majalah Eh, salah satu majalah eh, kita majalah Ahlus Sunnah yang semangat sekali menjelaskan tentang akidah yang benar, ya, sunnah yang benar, kemudian eh, tentang manhaj yang benar dan membantah syubhat-syubhat yang ada dari syubhat-syubhat pemikiran yang sesat, ya, baik di dalam negeri atau di luar negeri, ya. <clears throat> Jadi awalnya uh, beliau tulis ya di majalah itu kemudian uh, banyak yang minta dari ikhwah untuk membukukannya dalam buku tersendiri kemudian setelah itu beliau pun ma eh, yulabbi artinya menerima dari permintaan kawan-kawan untuk menulis akhirnya beliau tulis dan jadilah buku yang ada di hadapan kita yakni al-qawaid al-fiqhiyah ini kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang insyaallah taala kita akan bahas dari buku ini walaupun nanti tidak kita baca semuanya ya. Kita mungkin yang Uh, karena keterbatasan waktu ya, nanti kita akan bahas mana yang penting tapi insyaallah anda usahakan akan bahas semuanya dari buku ini tapi kita uh, lihat kalau misalkan ada materi yang uh, kita tidak apa namanya kita loncat kita loncat tapi kalau misalkan materinya Eh, kita uh, penting buat kita semua dan untuk orang awam ya kita akan bahas dengan detail billahi taala ya dan insyaallah kita akan mulai pada pertemuan berikutnya tentang uh, eh, kaidah fikih ya kaidah fikih mukadimahnya tentang apa itu kaidah fikih kemudian faedah dari mempelajari kaidah fikih kemudian uh, sumber kaidah fikih ini bagaimana dari mana kan kemudian uh, hukum berhujah dengan kaidah fikih ya dan macam-macamnya dan kemudian cara ulama menyusun kaidah fikih ini ya insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya sebelum kita memasuki kaidah-kaidah yang ada. Wallahu alam miswab Ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan mukadimah ini bermanfaat buat uh, saya pribadi dan uh, Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada kita semua baik kepada penulis, uh, pembicara dan pemirsa serta para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan kepada Ahuna Ihsan. Nah, jazakallahu khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yala Qurnaidi hafizahullahu taala atas pembahasan uh, kajian dan materi yang sangat uh, yang sangat bermanfaat dari pembahasan kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih Islam dan ini juga merupakan Eh, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya dalam pembahasan manzumah fiqhiyah yang kita bahas alhamdulillah telah selesai dari pembahasan kaidah-kaidah penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini uh, merupakan satu pembahasan yang akan lebih mendekatkan dan memberikan kemudahan dari sisi pemahaman kepada para pendengar dan pemirsa roja bagaimana kaidah-kaidah fikih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan eh, tentunya sesuai dengan tinjauan syariat Al-Quran dan Sunnah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV kita berikan atau kita beralih kepada sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya anda bisa sampaikan di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177765543. Kami angkat untuk satu penelpon yang pertama terlebih dahulu. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dedi dari Indramayu. Baik, Pak Dedi di Indramayu, silakan pertanyaannya. Uh, ini mau tanya mengenai uh, sujud, panjangkanlah sujudmu pada saat sujudmu gitu pada waktu sholat. Apa itu ada uh, Baik, itu saja Pak. Uh, itu apa ada ada kaidah dalam fikih atau uh, apa uh, pada saat uh, Rasulullah mencontohkannya pada saat itu baik, mana? Baik, Pak. Itu saja, Pak Jadi. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fiqh, silahkan Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nalhaba'an eh, <clears throat> e, Pak Deddy yang dari Indramayu ya Terima kasih atas interaksinya dan atas pertanyaannya ya. e, kaidah fikih ini yang akan kita bahas nanti ya adalah kaidah-kaidah yang dengannya kita akan memahami eh, masalah-masalah far'i, masalah-masalah cabang ya dari masalah-masalah yang ada dalam permasalahan di kita dalam kita sehari-hari ya dan insyaallah akan kita bahas tentang kaidah-kaidah yang besar dari lima atau enam kaidah dan kaedah-kaedah yang eh, mustakilah dan selanjutnya ya tentang kaedah ini ya eh, tentunya diambil dari Al-Quran dan Sunnah karena nanti kita akan berbicara tentang masalah sumbernya ya sumber sumber pengambilan kaedah eh, sumber pengambilan kaedah ini di, disebutkan juga oleh penulis di sini ya sumber pengambilan kaidah itu ada dari nas Al-Qur'an, ada dari nas uh, sunnah, ya. Ada dari uh, ijtihad, ya, hasil uh, pikiran ulama, ya. Nah, itu. Nanti uh, kita lihat kaidahnya, ya. Sumber kaidah kalau misalkan dari Al-Qur'an dan dari sunnah ya di selain dia itu betul-betul hujjah dan kita pakai ya eh, dan tidak ada ikhtilaf di situ ulama dalam memahami dan menggunakan uh, eh, kaidah tersebut ya selain itu eh, kita harus meyakini bahwa ini adalah kita mengamalkan kaidah ini betul-betul langsung dari perintah Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam ya Nah, tentang pertanyaan Bapak ini saya agak belum bisa memahami apa yang diinginkan dari apa namanya? pertanyaan tentang sujud. Maksudnya eh, tentang apa gitu kaidah apa dan seterusnya. Misalkan eh, memperlama sujud misalkan ya, memperlama ya. sujud ya. Eh, memperlama sujud ini ya, itu eh, harus dikembalikan kepada sunnah rasulullah sallallahu alaihi pasti kembalikan kepada uh, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Uh, juga tentang aturan ibadah ya itu harus dikembalikan kepada sunnah Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Uh, saya kurang paham sekali lagi uh, tentang apa yang tadi ditanyakannya. Apakah memperbanyak doa atau apa kan gitu kan dan seterusnya. Uh, tapi yang jelas ya yang jelas bahwa uh, perlama sujud dalam uh, pemahamannya adalah ya dikembalikan kepada uh, aturan sholat itu aturan sholat itu lama atau sedangnya dan seterusnya ya nah baik bisa di Afan bisa diminta lagi sama ah tadi hmm. ya apa maksudnya dari bertanya pertanyaan uh, pertama saja iya. itu kan bisa disampaikan kembali kepada hmm. Pak Didi Cianjur atau uh, secara Indramayu dia. Ya, di Indramayu. Hmm. Mungkin memperlama sujud itu maksudnya kali eh, apa kita sebuah kaidah ketika kita sholat harus ya, lama sujudnya gitu nah. Kalau misalkan eh, harus lama sujudnya ya ya kita secara umum sujud. Kalau misalkan itu adalah ada nasnya dari hadis, maka kita perlama sujud. Yang itu. Ya perlama sujud tapi eh, kita juga, kita juga terikat dengan kaidah yang lain kalau misalnya jadi imam. Hmm ya kita harus memperhatikan makmum kan gitu dan seterusnya kan seperti itu. Kemudian memperlama sujudnya juga tidak dipilih di sujud yang terakhir misalkan begitu jadi ya. Ya, ya, sujud kekhususan saja. Ya karena ada sebagian <coughs> sebagian kita ya eh, ketika tahu bahwa sujud itu keutamaannya kita harus memperbanyak doa di situ, ya. berlama di sujud. Itu ada yang mengkhususkannya di sujud akhir misalkan, di sujud eh, akhir kita eh, setiap akhir kita apa salat ya di sujud terakhirnya maka itu tidak ada sunnahnya nah, kita kita dapatkan sebagian orang sholat duhur, sholat asyar dan sholat lima waktu, pas di sujud akhirnya mesti dia lama di situ. Dia lama di situ. Sholat eh, sujud lama. Dia pilih sujud terakhir terus. Ya, nah. Ini tidak ada sunnahnya Ya. Eh, bisa antum pilih sujud yang mana saja, sujud depan atau tengah, eh sujud rokat pertama atau rokat kedua atau ketiga atau keempat, ya di sholat-sholat eh, yang empat rokat kan, atau sholat eh, subuh apakah rokat pertama atau rokat kedua, eh, jangan dikhususkan rokat terakhir. Enak. Eh, ya Allahu alam ya, ya. suatu kesimpulan untuk hmm. sebagian kaum muslimin yang memperpanjang sujud karena hmm. landasannya mungkin tadi saja faksir fi doa ya hmm. untuk memperbanyak doa. memperbanyak doa tapi dengan ya. syarat tidak apa hmm. terikat juga dengan makmum dan imamnya betul iya ya. kalau memperlama sujud karena eh, belum dapat hadis lah ya, ya. memperlama sujud kalau misalnya faksiru fiha fi fi doa itu anda eh, dapat hadisnya kan Allah alam demikian Pak Diji mudah-mudahan bisa dipahami secara ringkas dari penjelasan yang disampaikan Ustaz dan Barakallahu Fik nah. kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa roja yang lain silakan halo Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa bapak di mana? Dengan Pak Muslimin dari Parepare, Sulawesi. Tapi ahlan Pak Muslim, Pak Muslimin di Parepare silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, wabarakatuh. Ahlan Pak. Ini Pak, eh, iya, ah, Pak Muslim. Pak Muslim. Nah, Pak Muslim. Uh, ya. Iya, silakan. Eh, saya itu biasa gini Pak Ustaz, masalah hmm. saya itu uh, biasanya misalnya uh, ini setelah buang air kecil ya, hmm. ambil air wudhu, hmm. setelah itu sholat. Hmm. Nah dalam sholat itu kadang-kadang saya itu merasa ada ini apa uh, hmm. ada sesuatu yang keluar lagi. Hmm. Nah apakah pada saat itu saya harus batalkan sholat saya atau bagaimana? apa kita teruskan? Hmm. Saya kadang-kadang ragu gitu. Baik, iya iya iya. Itu saja Pak Muslim. Ya, yang kasih. Ya. Afan. Wah, ya. Barakallahu fiik, Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Eh, kalau masih tingkat keraguan Pak Muslim, ya. <clears throat> Masih tingkat syak keraguan, kembali ke kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Keyakinan itu tidak hilang dengan adanya syak, dengan adanya keraguan. Ya. Sekali lagi, uh, kita akan bahas nanti kaidah ini, kaidah termasuk kaidah kuliah uh, al-khams ya, al-kubra ya, bahwa keyakinan tidak bisa hilang dengan karena syak dan karena keraguan. Al-yakin ayazulu yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Nah, seperti kita misalkan <clears throat> eh, apakah keluar atau tidak nih masih masih sekedar ragu ya maka bapak masih harus masih dalam keyakinan ya ini artinya apa masih dalam keadaan suci nah, ah, teruskan ini kaidah kan itu sama seperti eh, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau nggak salah bin Zaid ya eh, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan tentang seseorang yang yukhayyal ilaihi yang dihayalkan dalam sholatnya itu eh, ada sesuatu dia mendapati sesuatu eh, ini khususnya dalam masalah buang air eh buang angin hmm. ya eh, dalam masalah buang angin kemudian eh, Rasulullah SAW berkata la yansorif hatta yajida sautan atau yasma eh, hatta yasma sautan atau yajida rihan Kata Rasulullah SAW, hendaknya orang tersebut yang sholat itu tidak membatalkan sholatnya sampai dia mendengar eh, sampai dia mendengar suara suara kentut ya atau sampai mendapati bau ya nah orang yang sholat kemudian aduh saya kentut nggak nih kan itu kan dia ragu-ragu tuh ya dia yakin sholatnya benar ya. Datang setelah itu di tengah-tengah sholat sesuatu yang ragu-ragu. Wah tadi keluar nggak nih kentut saya nih kan gitu. Kata Rasul tetap di atas keyakinan. Layan sorif, jangan batalkan sholat. Kata Rasul SAW. Hatta apa? Yasma sautan sehingga dia mendengarkan e, suara kentut itu. Nah kalau misalnya ada suara, wah berarti ini kan sudah keyakinan. Kalau ada suara, ini sudah keyakinan. Wah, ya, berarti sholat saya batal karena ada suara dari diri kita dari bawah yang gitu au yasma sawtan atau uh, la au yajidarihan atau karena tidak ada suara kemudian kita mencium bau nah, bau apa ini kan bau jengkol atau bau apa kan gitu nggak enak <laughs> gitu ya bau pokoknya kan lagi kita sholat kan nggak ada bau-bau yang kurang eh, yang nggak sedap pas lagi sholat bau nggak sedap tadi saya kayak saya eh, tadi saya kentut nih ini sudah yakin nih, iya. yakin batal ah gitu tapi kalau hanya sekedar syak sekedar ragu teruskan dan ini pun eh, subhanallah ya dalam rangka apa dalam rangka eh, memutus was-was syaitan karena kalau misalkan kita ragu-ragu terus, itu syaitan akan terus datang. Syaitan terus menggoda, oh, sholat kamu nggak sah, sholat kamu nggak sah. Setiap kali sholat kita akan digoda terus sama syaitan gitu. Nah, ini dengan ilmu ini maka kita e, akan terhindar dari was-was syaitan ini. Ya, lihat. Jadi sini ini pentinglah eh, salah satu ke, eh, pentingnya ilmu kuaid fikhiyah. Kita menggunakan kalimat al yakin la yazulu bisyak keyakinan yang ada itu tidak terhapus, tidak hilang dengan datangnya keraguan. Ini wallahu alam eh, bisawab. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya dan pendengar serta pemirsa TV Raja kami berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat dari dari pesan singkat. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Rea di Probolinggo. Ibu siapa, Bu? Rea. Ibu Rea di Probolinggo ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Uh, eh, saya mau tanya uh, doa doa apa ya yang di, biasanya dipanjatkan oleh Rasulullah sebelum salam. Baik. Sebelum yeah. salam dalam salat, Bu? Iya, sebelum salam dalam salat. Baik. Itu iya, saja. Iya, iya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah uh, ini nanti saja nah, pertanyaan eh, untuk ibu ya minta maaf uh, kita kalau bisa pertanyaan disesuaikan dengan uh, materi ya hmm. ya jadi kita membahas tentang kaidah uh, fikhiyah ya nah baik kami angkat pertanyaan saja dari pesan singkat dari pendengar kita ada beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan assalamualaikum warahmatullah tadi disampaikan di antara dalil yang digunakan hmm. dari uh, kebanyakan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah tanpa sunnah yaitu uh, kaidah yang mereka buat atau salah dalam penempatannya tidak ada uh, dalil yang melarangnya. Lalu bagaimana terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala uh-huh. dalam surat Al-Baqarah ayat 117? Uh-huh. Mm-hmm. Saya bacakan saja. Ya. Yeah. Badius samawati wal ard. Eh, Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Uh-huh. Dan dari sini kami dapatkan beberapa uh, eh, doa atau dai yang menyebutkan atau menjalankan ritual bidah berdalil dengan diperbolehkannya uh, dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah 117. Benarkah pemahamannya seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan. ya. khair. Uh, bahkan ya eh, saya jumpai sebagian kita yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menambah-nambah amalan artinya menambah-nambah e, ibadah yang tidak dicontoh Rasulullah SAW bukan dengan ayat itu saja e, ini ini merupakan salah penempatan nah Allah berkata badius samawati wal Allah pencipta langit dan bumi kemudian juga e, menggunakan dalil dalam surah Al-Baqarah juga wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa namanya e, segala sesuatu untuk kalian di bumi semuanya untuk kalian ini menunjukkan kata mereka bahwa hukum asal segala sesuatu itu halal untuk kita halal untuk kita ya oleh karena itu e, sekali lagi kita harus memahami kaidah ini kita harus memahami kaidah ini nah ada hukum al-asli eh, fil asya al ibaha Hukum asal dalam segala sesuatu ini mubah. Al-asya al-asya itu jama syai dalam bahasa Arab. Syai'in. Syai'in artinya sesuatu. Sesuatu ini maknanya sangat, sangat la, la, kalimatun amah, lafaz yang umum, kalimat yang umum. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan eh, a'ammu eh, a'ammu syai'in kalimatu syai' a'amu syai'in kalimatu syai' ya sesuatu yang paling luas yang paling umum adalah kalimat syai' ya kaidah al-aslu fil asya' al-ibaha hukum asal segala sesuatu itu mubah nah betul ini kaidah betul ini kaidah betul bahwa segala sesuatu ini hukum asalnya mubah sesuatu ini hukum asal sekali lagi mubah Masuk di dalamnya, eh, saya contohkan kata fil a'yan dalam masalah benda-benda, al-a'yan. Ya. Dalam masalah amal, dalam masalah muamalah, ya. Tapi harus diperhatikan nih. Ya, karena kita harus menempatkan kaidah sesuai pada tempatnya. Dalam masalah ain, ain. Ain ini masalah benda, ya, masalah umum ya, masalah apa saja. Misalkan ada dua orang yang berselisih pendapat tentang masalah sebuah eh, makanan, makanan, makanan dari rumputan atau apa. Misalkan eh, Ahin Isan punya eh, rumah makan, rumah makan apa Isan? Namanya? selera makan. Selera makan. <laughs> Akhisan punya rumah makan selera makan Insya Allah ya. amin eh banyak yang datang ke ruang makannya Ah Ihsan ya ya saudagar rumah makan <laughs> ya insyaallah mudah-mudahan amin nah akhuna Ihsan kan dimakan ini makanan Sunda kan ya makanan Sunda kan ada lalapan tuh kan lalapan apa itu uh, e, wortel apa wortel timun buah yang yang kemangi ya. terus yang hijau lagi apa uh, atau kemangi lah kemangi orang Sunda suka kemangi kan ada orang datang wahai sekalian kan itu ini kemangi ini haram uh, ya kata yang lain siapa yang bilang haram ini halal kemangi kan lalapan kan gitu ini haram, ini mirip ganja misalnya gitu kan. <laughs> Ya, ini haram misalnya gitu. Nah, kita lihat mana yang betul dari orang yang mengatakan haram dengan yang mengatakan halal. Ya. Yang mengatakan halal yang betul. <coughs> ya. Karena apa? Hukum asal segala sesuatu itu halal. Ya. Selama lihat, selama tidak ada dalil yang mengatakan haramnya selama tidak ada dalil yang mengatakan apa Haram. haramnya. Nah, ini masalah eh, makanan, masalah ain ya. Kemudian masalah eh, amalan, hmm. masalah amalan. Hukum asal beramal itu halal, sahih. Hukum asal beramal itu adalah halal. Ini sahih. Seperti misalkan seseorang bermain sesuatu, bermain sesuatu, uh, main, uh, insan mau main apa misalkan? Main, kalau dulu kecil kita main nah ini ya loncat-loncatan, loncat karet, loncat ini kan. olahraga zaman sekarang anak-anak kecil jarang kan? Main dulu ada Iya. Ya, ada yang mengatakan ini haram kan gitu. Enggak. Karena hukum asalnya per permainan halal. halal. Ya. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Karena Allah berkata, "Qad fassala lakum maharrama alaikum." Allah sudah mentafsil, memerinci apa yang Allah haram untuk, untuk kalian. ini hmm. tidak ada perinciannya di sini kan? Kan gitu. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan uh, ada hadis satu juga hadis uh, saya tulis ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Baihaqi lihat Rasul bersabda Inna Allah farada faraid فلا hadda وحد fala فلا wa harrama محارم فلا تنتهكوها Allah Subhanahu wa taala mengharamkan eh Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sesuatu eh, hal-hal eh, yang fardu. Hmm. Jangan disia-siakan telah membuat hukum jangan melampaui batas dan Allah mengharamkan hal-hal yang haram jangan dilanggar kata Allah eh kata Rasulullah SAW nah kata Rasul wasakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan dan Allah mendiamkan beberapa hal Allah mendiamkan sesuatu beberapa hal sebagai rahmat untuk kalian kata Rasul ghairu nisyan bukan karena Allah lupa. Kan itu bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha, jangan mencari-cari hal itu. Jangan mencari-cari hal itu. <clears throat> Ini e, perlu diketahui bahwa hukum asal segala sesuatu itu e, halal ya, boleh. Kalau dalam muamalah juga. Hukum asal muamalah halal. Ya. Hukum asal muamalah halal. Karena Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba ya. ya. Tetapi perlu diketahui ini dalam masalah apa? Dalam masalah yang umum. Tetapi ketika berbicara masalah ibadah, ada kaidah yang lain. Ada kaidah. Kaidah apa? Hukum asal melakukan ibadah adalah haram. Hukum asal melakukan ibadah ini adalah wajib atau sunnah atau ini adalah apa namanya? ini adalah uh, uh, haram, ini adalah uh, makro, ya. ini harus dikembalikan kepada syariat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min minad din ma lam ya'zan bihillah?" Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang pembuat syariat dari agama eh, dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah katakan am lahum syuraka syara'u lahum din. Apakah mereka itu memiliki sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentunya ketika membuat syariat tanpa izin Allah haram. Ya. Oleh karena itu keluar dari dari sini al-aslu uh, uh, fil ibadah al-hadr. Hukum asal ibadah adalah apa? Haram. Kemudian dalam ayat yang lain ya di surat Yunus ayat 59 Allah berfirman Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun kata Allah Qul Allahu adzina lakum Katakanlah wahai Muhammad, Allahu adzina lakum. Apakah Anda tahu, apakah kalian tahu Allah mengizinkan untuk kalian hal itu? Amalallahi taftarun atau kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah. Ayatnya luar biasa sekali ini dalam masalah ini. Allah berfirman, "Qul Allahu adzina lakum." Katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian? Am 'alallahi taftarun? atau apakah kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bersabda man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam perkara kami yang tidak ada contohnya maka tertolak. Dan Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ya, ya jelas sekali. E, oleh karena itu salahlah bagi mereka yang e, melakukan amalan-amalan, menambah-nambah amalan, ya, yang tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ketika ditegur menggunakan kaidah al-aslu fil asyai al-ibaha, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Betul, ini kaidah, tapi Anda salah menerapkannya. Ya, al-aslu fil asya ibaha. Tetapi kalau ada dalil yang melarang, Anda harus kembali di antara masalah ibadah. Ibadah, ya, itu ada ada kaidah tersendiri. Karena dengan dasar nas-nas tadi, ibadah syariat ini milik Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu ibadah dan diancam oleh Rasulullah alaihi wasallam orang yang ngarang-ngarang nama-nama ibadah tertolak maka maka kita harus e, e, kembali ke situ ya jadi inilah e, para pemirsa para pendengar ya di antara pentingnya kita belajar kuaid fikhiyah Allah Baik, Ustaz Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya yang disampaikan Ustaz Dan ini juga menjawab pertanyaan dari pesan singkat ah, Masih satu lagi? Satu lagi ya. Ada satu pertanyaan kembali kami angkat Masih terkait dengan pembahasan kita Beberapa pendengar di Jakarta dan juga di luar Jakarta bertanya Ustaz apakah yang membedakan antara usul fikih dengan kawaid fikih yang kita bahas di kesempatan pagi ini? Iya, nah Bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah ya uh, tentang perbedaan usul fikih dan kaidah fikih insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya ada dua ya perbedaan yang sangat mencolok di usul fikih sama kaidah fikih ya eh, dan ada beberapa uh, perbedaan lagi nah insyaallah kita akan bahas tetapi uh, secara umum ya saya kasih per, uh, jawaban <clears throat> bahwa usul fikih ini adalah Eh, kaedah yang berhubungan langsung dengan dalil. Berhubungan langsung dengan dalil seperti yang dikatakan oleh Syekh eh, Dr. Eh, Muhammad Umar Baznul. Usul fikih itu berbicara tentang tarakib lughawiyah. Tarakib lughawiyah. Jadi susunan-susunan lughah, susunan bahasa dari eh, dalil tersebut. Susunan bahasa dari dalil tersebut. Ya, ini perbedaan yang pertama. Ya eh, sekali lagi usul fikih berhubungan dengan eh, dalil langsung, dalil secara langsung dan tarakib lugawiyah. Ya, tarakib lugawiyahnya. Ya. Seperti misalkan kalimat aqimu shalah. Aqimu ini dari sisi tarkib lugahnya ini aqimu ini fi'il amr kan? Oh, amr itu berarti menunjukkan perintah ya. Perintah itu berarti kalau eh, Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, berarti perintah itu harus kita eh, taati turuti oh berarti wajib berarti perintah itu menunjukkan mana wajib nah gitu ini kaidah usul adapun kaidah fikhiyah itu langsung berhubungan dengan amal amal hamba ya amal hamba misalnya gini seorang hamba beramal eh, dia sholat tapi niatnya tidak ikhlas ya tidak ikhlas ya nah, langsung dihukumi uh, diterima tidak amalnya kan gitu. Uh, tidak diterima tentunya. Karena apa? Karena al-umuru qasidiha. Segala sesuatu perkara itu sesuai dengan maksudnya. Jadi langsung ke amal hamba. Amal ke amal hamba. Seperti tadi uh, saya tadi ragu-ragu nih kentut endaan itu dalam sholat. Eh? Ini langsung ke amal kita. Ya Oh berarti saya eh, eh, apa namanya harus tetap sholat karena eh, masih ragu-ragu kan gitu. Nah. Tidak membatalkan sholat saya. Nah, ini langsung ke amal. Dalil, dalilnya apa dalam kaidah fikihnya al yakin la yazulu bisyak. Ini eh, di perbedaan. Kemudian di antara hal yang disebut oleh ulama juga perbedaan usul fikih sama eh, kaidah fikih ya tadi uh, adalah kalau kaidah eh, uh, eh, usul, usul usul fikih itu ada wasilah ya ke amal itu wasilah tadi wasilah itu dalil tadi dalil tadi kalau kalau kaidah fikihnya tidak tidak ada wasilah dalil langsung gitu insyaallah nanti kita akan bahas di uh, pertemuan berikutnya di mukadimah tentang kaidah-kaidah fikih oleh karena itu para pendengar dan para pemirsa Raja TV Alangkah baiknya kalau misalkan eh, setiap kita memegang bukunya Supaya nanti kita bisa saya buka halaman sekian ya Nanti dibuka halaman sekian Kita sama-sama bahas sama-sama pelajari, sama-sama baca, kan gitu. Kemudian eh, kalau ada tambahan dari kitab-kitab ulama yang lain, insya Allah pun tambah eh, tambahi kan, seperti itu dan uh, saya sudah uh, bicara sama penulisnya nanti kita akan tambah-tambah dengan eh, buku-buku um, yang lain ya. seperti itu Allah alam kasih jazakallah khair dan ini merupakan pertanyaan kita di kesempatan pagi ini yang terakhir. Uh, insya Allah pembahasan dari kaidah kaidah praktis dalam uh, kaidah fikih akan kita lanjutkan kembali dalam pembahasan yang akan datang dan mungkin satu sebagai kesimpulan sementara mm -hmm. dari kajian kita silakan. Ya, Uh, Alhamdulillah para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita sudah membaca mukadimah dari kitab Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islami dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari apa namanya mukadimah ini um, kita mendapatkan faedahnya dan ilmunya dan kita mendapatkan pahala dari ini dan e, tidak ada kesimpulan karena e, saya kira jelas tadi ya <laughs> jelas insya Allah e, eh, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang kaidah e, tentang mukadimah fikih kemudian yang saya ingin sampaikan adalah e, ketika untuk pemirsa dan para pendengar ya e, ketika kita bahas tentang sebuah masalah usahakan pertanyaannya ini sesuai dengan hmm, masalah yang kita bahas ya sesuai dengan masalah yang kita bahas supaya apa namanya lebih luas maknanya kan gitu e, dan saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang memang tidak saya jawab ketika tidak tidak tidak berhubungan dengan masalah ya e, mungkin insya Allah bisa dijawab sama e, dalam babnya di sini pertemuan pertemuan dengan dengan apa dengan ustadz-ustadz yang lain yang bahas fikih atau bahas masalah Eh, kalau belum masalah akidah masalah-masalah akidah dan supaya kita uh, teratur ya Baik, wallahu a'lam Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya akhiri subhanakallahumma bihamdika. Doa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.